Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'du. Kita melanjutkan muqarrar fit tauhid. Faslun syurutu la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Al-awwal yang pertama al-ilmu bimaknaha nafyan wa isbatan. Syarat pertama la ilaha illallah adalah mengetahui maknanya baik dari sisi penafian dan penetapan. Jadi tidak sah orang e, syahadatnya kalau tidak memahami makna la ilaha illallah. Al-ilmu, ilmu itu, yang disebut ilmu itu, idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jasiman. Uh, apa? Mengidrak atau me, mengetahui sesuatu sesuai dengan apa yang sebenarnya. Dengan apa? Idrakan jaziman. Dengan uh, apa? pengetahuan yang apa? jaziman pasti karena ada e, mengetahui sesuatu tapi tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya itu namanya apa kebodohan jahal itu kan baik jahal e, morokab atau jahal basit kalau jahal basit orang ta, e, tidak e, orang tahu dirinya tidak tidak tahu kalau dikasih tahu dia mau tahu ada orang yang jahal morokab dia tidak tahu tapi e, tidak tahu dirinya tidak tidak tahu merasa tahu makanya kalau dikasih tahu dia apa ngeyel itu kan jahal merokap makanya ketika kita katakan orang-orang yang e, apa tidak mendukung daulah itu adalah orang kalau tidak kalau bukan orang bodoh itu kan dia orang munafik atau e, orang apa ahli beda atau munafik atau orang murtad itu kan. Kan orang nggak mau disebut murtad, sebut munafik nggak mau kan, sebut ahli beda nggak mau. Disebut bodoh eh, juga berarti dia saya kan merasa, namanya eh, dia merasa dirinya pak tahu. Berarti kamu mempunyai saya kafir. Karena saya tahu merasa diri saya tahu. Padahal kan tadi jahal itu ada dua. Ada jahal basir, ada jahal murokab. Jadi ketika orang e, apa tidak tahu dan tahu dirinya tidak tahu itu jahal basit dan yang banyak menentang itu orang yang uh, dia tidak tahu tapi merasa dirinya tahu nah, itu yang yang kalau dikasih tahu dia ngeyel itu dalilul ilmi dalil uh, syarat la ilaha illallah bahwa harus ada al ilmu adalah qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Di sini fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka, maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah. Di sini perintah dari Allah untuk mengetahui. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Kecuali orang yang bersaksi terhadap al-haq. Al-haq di sini adalah la ilaha illallah wa hum ya'lamun. Sedangkan mereka itu mengetahui yaitu apa? Bi qulubihim makna wa haqiqata ma nataqu bihi bi alsinatihim itu dengan hati mereka mereka mengetahui makna dan hakikat apa yang mereka ucapkan dengan lisan mereka. Makanya kan syahadat disebut syahadat karena rukun syahadat yang pertama eh, kesaksian yang paling pokok adalah mengetahui. Bukan eh, seperti yang dalam sebagian kan e, bahwa kalau tidak disaksikan syahadatnya tidak tidak sah. Eh, padahal kalimatnya beda. Ada ashadu. Ashadu saya bersaksi terhadap mana la ilaha illallah. Tapi kalau ushiduka, ya kan? Saya menjadikan kamu sebagai saksi. Itu kalau seperti itu kan. Ini kan sedang ashadu. Bukan ushiduka. Terus suaminya sunnati dan dari as-sunnah dalilnya al-hadis sabit fi sahih an Utsman radhiyallahu anhu qol hadis sahih dari Utsman radhiyallahu taala anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah barang siapa mati sedangkan dia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah, maka dia pasti masuk surga, masuk jannah. Di sini e, kalau seandainya dia mengetahuinya secara tamam dan mengamalkan konsekuensi secara tamam, dakhala jannah langsung masuk surga tanpa didahului dengan azab. Tapi kalau seandainya dia e, mengamalkan dalam arti yang pokoknya tapi tidak sempurna dalam arti ada hal-hal yang kewajiban yang dia langgar tapi tidak me menggugurkan pokoknya dia masuk surga pasti di ujungnya itu kan di ujungnya pasti masuk surga kenapa karena punya tauhid tapi karena banyak kekurangan kalau Allah menghendaki dia di azab. jadi sebenarnya hadis-hadis ayat-ayat hadis-hadis tentang waad janji itu itu sebenarnya di, diperuntukkan untuk orang yang mengamalkan keimanan secara total. Karena kan Allah tidak menyelesaikan janji kan? Inna Allah la yukhribul mi'ad. Allah menjanjikan ini dan itu bagi orang e, mukmin gini-gini itu kan, langsung surga, langsung kemenangan. Itu janji itu bagi orang yang menaikkan keimanan yang yang disebut al-iman al-mutlak gitu kan. Al-iman al mutlak. Makanya ketika ada hadis barang siapa mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dia mengetahui, nah, barang siapa mati sedangkan dia mengetahui tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah, masih masuk surga. Itu bagi orang yang apa? E, yang iman e, mutlak sempurna pasti masuk surga. Nah kalau orang yang ya seperti kita itu kan mutlakul iman, berarti kita memiliki dan insyaallah eh, akan tapi kan banyak apa dosa-dosa kekurangan seandainya eh, diberikan apa keistiqomahan di atas apa tauhid itu meninggal dunia dengan membawa pokok tauhid tapi membawa kekurangan dosa-dosa itu itu apa di ujung pasti masuk masuk surga karena ada janji ini itu kan dahulu jannah akan tapi kena ancaman ayat hadis tentang orang yang berbuat dosa. Nah, itu tergantung masyiah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mukmin itu yang dijanjikan oleh Allah. Tapi kalau orang-orang muslim itu yang antara janji dan ancaman. Makanya kan uh, eh, orang mengatakan, boleh nggak orang mengatakan anak mukmin Allah. Mukmin Allah kalau maksudnya mukmin yang sempurna imannya, insya Allah itu boleh mengucapkan itu. Tapi kalau misalnya maksudnya mukmin ada mati iman yang mutlakul iman mengatakan insya Allah tidak boleh. Ya. Tapi memang dianjurkannya eh, kita mengatakan saya apa muslim Kemudian eh, wa hadhil kalimatul azimatul haruknan. Kalimat yang agung ini memiliki dua rukun. An-nafyu wal isbat. Penafian dan isbat penetapan. La ilaha tanfi jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha menafikan semua yang diibadati selain Allah. Itu apa? Penafian takhliyah itu kan pengosongan. Kemudian illallah illallah tusbitu jami'a anwa'il ibadati lillahi wahdahu la syarikalah menetapkan seluruh macam ibadah hanya kepada Allah saja tidak ada sekutu baginya. Jadi takhliyah takhliyah itu kosongkan diri dari kemusyrikan. Kemudian itu dengan la ilaha itu kan mengosongkan diri dari kemusyrikan terus illallah illallah kecuali Allah tahliyah menghiasi diri dengan ibadah kepada Allah jadi ada tahliyah kemudian tahliyah jadi tahliyah mengosongkan diri dari kotoran-kotoran syirik kemudian tahliyah menghiasi diri dengan ibadah kepada Allah makanya kalau orang ee, eh, di Al-Qur'an itu kan Allah menyebutkan faman yakfur bitaghut wa yu'min bila apakah disam sakabil orwatul wasqa kufur kepada Togut dulu Allah mengedepankan kufur kepada Togut dalam penyebutan terhadap iman kepada Allah supaya tidak ada orang yang mengklaim saya, saya sudah apa mengamalkan la ilaha illallah ketika ditanya apakah kamu sudah kufur kepada Togut dia tidak bisa menjawab atau tolong takut apa seperti apa itu itu makanya dahulukan apa kubur kepada tauhid supaya tidak ada orang yang mengklaim mengamalkan la ilaha illallah tapi belum kubur kepada tauhid kemudian wan mahdu laisa tauhidin penafian murni itu bukan tauhid tidak ada yang diibadati tidak ada yang berhak diibadati itu kan penafian murni itu bukan tauhid. Wal isbatul mahdu laisa tauhidin Menetapkan penetapan murni itu juga bukan tauhid. Allah yang diibadati. Allah diibadati. Itu tidak menafikan ada yang diibadati selain Allah. Jadi e, isbat mahad isbat saja seperti Allah Allah diibadati itu tidak menafikan ada yang lain di diibarati kan ya. Itu bukan tauhid. Itu namanya isbat mahad. E, seperti e, yang apa an-nafyul mahdu tidak ada yang berhak diibadati. Itu juga bukan tauhid. Tapi harus apa? Kedua-duanya bala buddha minajami jam'i bainan nafi wal isbati akan tapi harus menggabungkan antara penafian dan isbat. La ilaha tidak ada yang berhak diibadati illallah kecuali Allah. Baru itu tauhid itu. Famakna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Ai la ma'luha yastahiqqu al-ibadata kullaha ila ma'luha yastahiqul ibadata kullaha illallah wahdahu dunaman. kan uh, itu secara susunan right? Ya. itu ada di ujung kan atau bisa di sini la ma'luha yastahiqul ibadata kullaha tidak ada yang diibadati yang berhak ya, yang berhak eh, segala peribadatan seluruhnya wahdahu ya, eh, secara sendirian dunaman siwahu tanpa yang lainnya illallahu subhanahu kecuali Allah. tidak ada yang berhak eh, terhadap segala peribadatan ini tanpa disertai yang lainnya hanya Allah. Wa kullu ma'luhin siwallahi azza wa jalla fa ilahiyatuhu abtalul abtalul batil wa adallud dalal. Sedangkan setiap yang diibadati selain Allah azza wa jalla maka uluhiyahnya peribadatannya itu adalah kebatilan yang paling batil dan kesesatan yang paling sesat. yang penjabaran penjabaran kaitan dengan makna ibadah itu, bentuk-bentuk ibadah itu. Karena kalau dari sisi sisi kadang teori gitu kan, ini kan eh, kan uh, apa di salafi masum juga pak pelajari gitu kan paham tapi ketika mereka uh, tidak pengamat terus uh, kaitan dengan syirik hukum mereka tidak tidak memahami itu Kemudian yang kedua, syarat kedua uh, al-yaqin bahwa kamalul ilmi biha al-munafi lisyakki warraibi. Itu kesempurnaan ilmu terhadapnya yang menafikan keraguan dan kebimbangan. Fala budda an yakuna qailuha mustayaqinan hadhihi al kalimati yaqinan jaziman la taraddud fihi wala tawakkufa. Orang yang mengatakannya itu harus meyakini terhadap e, apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini dengan keyakinan yang yang mantap, yang tidak ada tarodud, tidak ada e, keraguan dan tidak ada tawakuf. Fa innal imana la yug e, la yugni fihi illa yaqin. Karena keimanan tidak manfaat di dalamnya kecuali keyakinan zon bukan zan fakaifa idza dakhalati dakhalahu syakku wal billah maka bagaimana kalau dimasuki keraguan juga jadi zon saja tidak cukup apalagi syak gitu kan karena kan e, derajat ada ilmu ada apa zon ada syak ada waham gitu kan ada jahal Jahal tidak sama sekali tidak tidak tahu itu kan. Waham ada ya apa orang mengremeng sedikit di bawah 50 persen. Itu namanya waham praduga. uh, eh, ada syak syak itu 50 persen. 50 persen. Makanya hadis kan e, idza syaka ahadukum fi salatihi falam yadri as, uh, kam shalla asalasan am arba'an. Bila orang ragu dalam sholatnya, nggak tahu apa sholat e, eh, tiga atau empat ya kan. Nanti dia siapa? lima puluh lima puluh itu kan. Itu namanya syak. Tapi kalau zon, nah itu di atas lima puluh persen. Makanya kan hukum-hukum syariat banyak dibangun di atas zon kaitan dengan furu itu kan. Kaitan e, eh, furu iya. Nah, kalau lebih tinggi dari itu adalah apa? Al yakin itu, al ilmu itu. Jadi kalau zon saja tidak cukup dalam tauhid ini, apalagi syak. Dalil yakin firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladziina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang-orang orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak bimbang dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang jujur, sadiqun. Di sini apa? Sumalam yar tabu. Kemudian tidak ada keraguan, tidak mereka tidak bimbang. Fashtiro, fashtiro Tarata fashtarata fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi kaunahum lam yartabu ay lam yashukku. Allah mensyaratkan dalam kebenaran iman mereka kepada Allah dan Rasulnya yaitu mereka itu lam yartabu tidak tidak tidak ragu. Fa ammal murtabu fa huwa minal munafiqin. Adapun orang yang murtab yang ragu-ragu maka termasuk orang-orang munafik. Makanya kan mereka apa? disebutkan Bihim raibihim taradadun itu kan mereka e, dalam keraguan-raguannya mereka apa terombang ambing kemudian wa minas sunnati an abi hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhala jannata rawah muslim uh, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah tidak seorang pun tidak seorang hamba pun berjumpa dengan Allah dengan membawa dua kalimat ini eh, eh, dia tidak ragu ya tidak ragu di dalamnya melainkan dia itu masuk surga di sini wairo syakin wairo syakin tidak ada keraguan makanya orang-orang munafik karena mereka ragu keimanan mereka tidak tidak sah nah kalau orang sekarang orang e, dalam syarat la ilaha illallah nomor pertama adalah ilmu. Kalau orang ilmu itu kan melahirkan apa? Khosyah, rasa takut kepada Allah. Nah, sekarang kalau orang tidak tahu itu syirik. Tidak tahu itu syirik terus berbuat syirik. Diuzur tidak? Tidak. tidak. Kan anehnya orang bahas la ilaha illallah syaratnya itu kan yang pertama al ilmu. Kalau tidak mengetahui maknanya, berarti tidak sah syahadat, syahadatnya. Tapi ketika bahasan uzur jahil, orang yang tidak tahu itu adalah syirik, diuzur karena kebodohannya. Kan bertolak belakang. Padahal kan apa kebodohan disuruh tidak sah syahadatnya. Nah, ini malah di malah diuzur. Makanya kontradiksi itu kan. Makanya kan ee, eh, kebodohan itu kalau seandainya diuzur dalam masalah tauhid tentu orang lebih milih apa? Bodoh. Kenapa? Kalau kalau tahu berbuat syirik masuk neraka. Tapi kalau tidak tahu berbuat syirik masuk surga. Makanya apa? Orang memilih bodoh. Akhirnya apa? Tidak ada keutamaan bagi bagi ilmu. Sedangkan Allah melebihkan ahli ilmu. Jadi sekarang tuh zaman aneh. Kan kalau orang bodoh berbuat syirik diuzur karena kebodohan. Orang berilmu di, berbuat syirik diuzur karena ijtihad. Ya. Terus siapa yang tidak diuzur? Kalau orang bodoh diuzur karena kebodohan, orang berilmu diuzur karena ijtihad dan tawil. berarti yang diuzur yang gimana? Yang tidak diuzur enggak ada. Jadi aneh itu kan orang-orang sekarang ini. Intinya emang eh, karena mereka ingin ingin menetapkan keislaman orang kafir. Kecukupan dua syarat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.